Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait ke-217 sampai bait yang ke-219. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Wa katadhunnu ja'al taqulu in wali mustafhaman bihi walam yanfasili. Dan tadhunnu ya dan eh, dan jadikanlah taqulu itu seperti tadhunnu. Berarti di sini qala itu difungsikan seperti dhanna. Kapan itu in wali mustafhaman bihi jika didahului oleh perangkat istifham. Walam yanfasili. Dan tidak ada perantara, tidak ada sesuatu yang menjadi perantaraan antara fiil takulu dengan adat istifham tersebut. Bi ghairi au kadhorfin au amal kecuali yang jadi perantaraan itu adalah atau perantaraan selain dhorof, atau yang seperti dhorof, maksudnya adalah jar majrur, atau amal. Yang dimaksud amal di sini adalah ma'mul. Artinya syaratnya tadi, tidak boleh ada perantaraan antara perangkat istifham dengan fi'il takulu. Melainkan kalau perantaraannya berupa dhorof, atau jar majrur, atau ma'mul wa in bi ba'di dhi fasol fasolta yuhtamal ya wa in bi ba'di dhi fasolta yuhtamal dan jika kalau misalnya uh, juga uh, syaratnya syarat supaya takulu dapat beramal seperti tadhunnu itu kalau uh, ada didahului istifham kemudian tidak boleh ada perantaraan, melainkan dhorof, jar majrur, dan atau makmul. Atau jika di beri perantaraan salah satu dari hal tersebut, namun ada kemungkinan, ya artinya maknanya itu jadi ambigu, ya memiliki kemungkinan bermakna seperti ini dan juga memiliki kemungkinan bermakna yang lain. Mudahnya selama kalau yang menjadi perantaraan itu tidak merusak makna jumlah, itu tidak mengapa. Namun kalau sampai dapat merusak makna jumlah, maka tidak diperbolehkan ada perantaraan antara istifham dengan takulu. Kemudian beliau melanjutkan wa ujiril qawlu kadhannin mutolako inda Sulaimin nahwu qul dza akan tetapi ada orang Arab yang memperlakukan kaul itu seperti atau kola itu diperlakukan seperti zonna secara mutlak. Artinya tidak diberikan syarat seperti kedua bait sebelumnya. Siapa itu? Ainda Sulaimin, yaitu Banu Sulaim. Ya, Banu Sulaim itu memperlakukan qaul seperti zon tanpa syarat, ya secara mutlak. Nahwu contohnya, Qul dha mushfiqo. Katakanlah ini adalah ya, orang yang penyayang. Maka kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah ta'ala menjelaskan ketiga bait ini Al-aslu fima ta'allaqa minal jumalil ismiyati awil fi'liyati biqaulin an yurada mahkiyan ala hayatihi min ghairi taghyirin. Dalam hal yang berkaitan dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, itu hukum asalnya, atau maaf, Eh, dalam perkara yang berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang datang setelah qaul artinya qala apa yaqulu apa ya, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apa itu bisa berupa jumlah ismiyah bisa berupa jumlah fi'liyah itu apa al aslu an yurada mahkiyan ala hayatihi hukum asalnya itu baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu didatangkan utuh, dihikayatkan secara utuh dalam bentuk asalnya. Min ghairi taghyirin, tanpa adanya perubahan. Ya, jadi kola apa, yakulu apa itu didatangkan secara utuh. Ya, apapun yang dikatakan, itu hukum asalnya. Famithalu ismiyati ba'dal qawli, maka contoh jumlah ismiyah yang datang setelah qaul, itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama albirru husnul khuluqi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka perhatikan setelah qala itu kemudian datang jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yaitu albirru husnul khuluqi. Kita lihat catatan kaki, rawahu muslimun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian fal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin saddat masaddal maf'uli bihi lil qawli. Maka jumlah ismiyah, yaitu albirru husnul khuluqi, yang terdiri dari mubtada dan khobar, itu menempati kedudukan nasab yang ya menempati kedudukan maf'ul bihi untuk qaul, ya, yaitu untuk kata qala. Jadi seluruh albirru husnul khuluqi itu adalah maf'ulun bihi bagi qala washtaharat bainal mu'ribina bi annaha maqulul qawli. Dan yang masyhur di antara para ulama i'rab itu albirru husnul khuluqi di sini itu tidak diistilahkan sebagai maf'ulun bihi. Tetapi diistilahkannya sebagai maqulul qaul. Ya, kita sering mendengar itu bahwa semua yang setelah kola itu bukan maf'ulun bihi tapi makulul kaul. Karena itu yang uh, paling masyhur, istilah yang paling masyhur di antara para ulama Arab. Walaisat maf'ulan bihi dan itu bukanlah maf'ulun bihi. Li'annal maf'ula bihi la yakunu jumlatan. Karena yang namanya maf'ulun bihi itu bukan berupa jumlah. Yang namanya maf'ul bihi ya mufrad, hanya satu kata. Tetapi di sini kita lihat maf'ulun bihinya itu berupa jumlah. Maka biasanya disebut sebagai makulul qaul. Kemudian wa mithalul fi'liyati dan contoh uh, jumlah fi'liyah ba'dal qauli setelah qaul itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu bi jawami'il kalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diutus dengan Jawa jawami'ul kalim. Ya, ini adalah salah satu kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu jawami'ul kalim. Beliau dapat membuat kalimat yang padat, ya, ringkas dan jelas. Karena itu kita biasanya melihat hadis-hadis itu ringkas, ya, padat dan jelas. Nah, itu adalah kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat catatan kaki rawahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini setelah kola itu datang jumlah fi'liyah yaitu istu bi jawami'il kalimi. Ammal mufradu bi ma'nal jumlati adapun suatu kata tunggal namun maknanya itu jumlah, ada yang seperti itu. Jadi hanya satu kata, tetapi maknanya itu jumlah. Ya, maknanya itu adalah e, kalimat ya, atau jumlah. Fa innahu yunsabu bil qawli ala annahu maf'ulun bihi mubasyaratan. Adapun kalau e, setelah qaul itu ada mufrad ya, kemudian e, mufrad tersebut bermakna jumlah, maka secara i'rab itu dinasobkan oleh qaul sebagai maf'ulun bihi secara langsung. Nahwu contohnya qulta hadithan. Engkau mengucapkan suatu ucapan. Ya, engkau mengatakan suatu ucapan. Ucapan itu hanya satu kata, tetapi kan yang namanya ucapan itu bisa jadi beberapa kalimat ya panjang lebar tapi di sini digambarkan sebagai satu kata yaitu hadithan. Ini yang maksudnya al-mufradu bimaknal jumlati. Itu yang lain wa nahwu kul kalimatan tanfa'ul hadirina. Ya, katakanlah kalimat atau satu sepatah kata yang bermanfaat bagi para hadirin. Ya, tidak mungkin kemudian di depan hanya mengucapkan sepatah kata saja tidak mungkin pasti berupa jumlah. Ya, berupa kalimat yang atau berupa jumlah yang banyak. Mungkin 5 jumlah, 10 jumlah atau mungkin pidato. Ya. Maka di sini walaupun digambarkan sebagai satu kata, tapi maknanya adalah jumlah. Ini maksud al-mufradu ma'nal jumlati. Kemudian kita lanjutkan. yajuzu ijra'ul qawli mujradzanni dan diperbolehkan memperlakukan qaul sebagaimana kedudukannya adzon. Ya, berarti kola itu dibuat beramal seperti zonna. Itu diperbolehkan. Atau apa? Ijroknya di sini apa? Bi an yansibal fi'lu kola wa ma tasarrafa minhu al-mubtada'a wal khabara maf'ulaini. Jadi maksud dari memberlakukan di sini bahwa fi'il kola dan juga apa-apa yang ditasrif dari kola, ya seperti yakulu, kemudian kul, kemudian alkoul, itu dapat menasobkan mubtada' dan khobar menjadi dua maf'ul. Ya, itu maksudnya di sini. Kama tansibuhuma dhanna. Sebagaimana dhanna itu menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul. Wahada khosun bil jumlatil ismiyati fakot. Tetapi perlu dicatat bahwa bolehnya kola beramal seperti zonna itu khusus ketika makulul kaulnya itu berupa jumlah ismiyah. Karena nanti mubtada dan khobarnya yang menjadi mansub. Ya, kalau fi'liyah kan tidak mungkin. Ammal fi'liyatu fala fiha minal hikayati. Adapun jumlah kalau makulul kaulnya jumlah fi'liyah, maka ya harus dihikayatkan secara utuh. Kemudian wal mashhuru anna lil arabi fi dhalika madhhabaini. Dan yang masyhur bahwa dalam pembahasan ini, yaitu berlakunya kola seperti zonna, itu di antara orang Arab itu ada dua madhab. Al-awwalu, madhab yang pertama, madhabu, <clears throat> yang pertama, madhabu ammatil arabi, yaitu madhabnya mayoritas orang Arab. Apa itu? Annahu la yujarol qawlu mujaradzanni illa bisyurutin arba'atin. Bahwa mayoritas orang Arab itu tidak memberlakukan qaul beramal seperti zonna atau zon, melainkan dengan empat syarat. Akhadahan nahwiyuna min kalamil arabi. Yang keempat syarat tersebut itu diambil oleh para ulama nahwu dari ucapan para ucapan para orang Arab. Wahia keempat syarat tersebut adalah al-awwalu syarat pertama an yakunal fi'lu mudhari'an. Bahwa fi'il qala tersebut itu harus dalam bentuk mudhari'. Berarti tidak boleh maudhi, tidak boleh amr dan yang selainnya. Kemudian asani syarat yang kedua an yakuna lil mukhatabi bahwa fiil tersebut itu harus untuk kata ganti orang kedua. Ya, berarti dari syarat ini sudah dibatasi bahwa hanya boleh misalnya takulu. Ya takulu mudhari dan untuk mukhatab. Untuk kata ganti orang kedua. Atsalitsu syarat yang ketiga an yakuna masbukon pistifhamin. Bahwa fiil takulu tadi itu harus didahului oleh istifham. Harfin awismin, baik berupa huruf atau isim istifham. Rabi'u syarat yang keempat, alla yafsila bainal fi'li wal istifhami bifasilin yaitu tidak ada yang jadi perantaraan antara fiil dengan adat istifham tersebut. Bistithnai thalathati asya'a, ya kecuali kalau perantaraannya itu adalah tiga hal yang akan disebutkan ini. Ya, berarti ada perantaraan yang boleh. Wahia yaitu azorfu yaitu zorof, awil jarru ma'al majaruri, atau jar majerur yang tadi istilah dari Ibnu Malik adalah kadhorfin, sesuatu yang seperti dhorof, au ma'mulin akhara lil uh, ma'mulun ya. Adzorfu awil jarru ma'al majaruri au ma'mulun akhoru lil fi'li atau ma'mul yang lain bagi fi'il. Nah, tiga ini saja yang boleh menjadi perantaraan antara adat istifham dengan fi'il. Kemudian wa katsirun minan nuhati la yashtaritu hadha Dan banyak para ulama nahwu yang tidak mensyaratkan syarat yang keempat ini. Ya, jadi banyak ulama nahwu yang tidak mensyaratkan syarat yang ini. Warok yuhum qawiyun dan pendapat para ulama nahwu tersebut ya kuat juga. Kemudian misalul mustaufi lisyuruti dan contoh dari jumlah yang memenuhi empat syarat tersebut itu adalah atakulu alijtima al mufidan ai maksudnya atadhunnu Maksudnya adalah apakah engkau menyangka bahwa pertemuan yang dinanti atau pertemuan yang akan datang itu bermanfaat? Ya. Maka di sini itu memenuhi empat syarat. Syarat pertama tadi apa? Fiilnya mudhari. Ya, takulu itu mudhari. Kemudian syarat kedua fiilnya itu harus mukhotob. Maka takulu itu mukhotob. Kata ganti orang kedua yaitu anta. Kemudian syarat yang ketiga masbukon bistifhamin. Ya, didahului oleh istifham. Di sini ada hamzah istifham. Kemudian yang syarat yang keempat, tidak ada perantaraan antara hamzah istifham dengan fiil takulu. Ini memenuhi empat syarat tersebut. Wa minhu qawlu syairi, dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Mata takulul kulusor rawasima, ya mata takulul kulusor rawasima, yahmilna umma qasimin wa qasima. ya. Kemudian, eh, ma eh, ini syair ini, eh, itu, "Kapankah, eh, engkau mengatakan bahwa unta-unta yang berjalan cepat tersebut itu membawa Ummu Qasim dan Qasimnya?" Ya. Maka di sini yang menjadi syahid itu adalah ada takulu, ya itu fiil mudhari'. Kemudian syarat kedua mukhotob. Kemudian didahului oleh istifham yaitu mata. Kemudian antara mata dan takulu tidak ada eh, perantaraan. Maka dia dapat menasobkan dua, yaitu al-kulusa. Ya, al-kulusa itu maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua adalah jumlah yahmilna. Atau kita lihat catatan kaki. Al-kulusu biwazni al-kutubi jam'u kolusin. Al-qulus itu mengikuti wazan al-kutub, itu jamak bagi kolus. Apa itu kolus? Asya batu minal ibili, yaitu unta yang muda. Kemudian arrawasimu, apa maksud arrawasimu? Al-musri'atu fi sairihinna, yaitu yang cepat dalam berjalan. Dan arrowasim itu minar rosimi, dari kata arrosim. Wahu, <coughs> wahuwa dorbun min sairil ibilis sari'i. Itu adalah jenis ya, cara melangkah bagi unta yang berjalan cepat. Wal makna, ya, dan maknanya adalah Mata tadun nunnuqo al-musri'ati fi sairihinna ya mata tadunnu qal musri'ati fi sairihinna yahmilna ilayya man ashtaqu ilaihi ya kapankah engkau menyangka bahwa ya unta yang tadi cepat jalannya tadi eh, itu membawa kepadaku orang yang aku rindukan berarti di sini Ummu Qasim dan Qasim itu adalah orang yang dirindukan oleh penyair tersebut. Wa mata ismustifhamin fi mahalli nasbin. Maka mata itu adalah isim istifham yang menempati kedudukan nasab eh, sebagai alat zorfiyati Ya, karena sebagai dzaraf. Wa amiluhu al-fi'lu taqulu. Dan amilnya itu adalah fiil takulu. Karena dhorof itu perlu ada amilnya. Kemudian wal kulusu, wal kuluso dan al kuluso maf'ulun aw, maf awalun li takulu. Al kuluso adalah maf'ul yang pertama bagi takulu. Wa jumlatu yahmilna al maf'ulu thani. dan jumlah yahmilna adalah maf'ul yang kedua. Kemudian kita lanjutkan fa in kanal fi'lu ghairu mudhari'in maka jika fi'ilnya itu bukan fi'il mudhari' nahwu contohnya qala Khalidun Aliyun musafirun ya Khalid telah berkata bahwa Ali itu bepergian atau musafir au mudhari'an laisa lil mukhatabi atau fi'ilnya berupa mudhari' tapi bukan kata ganti orang yang kedua. Nahwu contohnya, ayakulu Khalidun Aliyun Musafirun. Apakah Khalid mengatakan bahwa Ali itu pergian? Nah, yakulu ini bukan mukhatab, tetapi untuk huwa. Ya, untuk kata ganti orang ketiga. Au lam yusbaq bistifhamin atau tidak didahului oleh istifham Nahwu contohnya antatakulu aliyun musafirun. Engkau mengatakan bahwa Ali itu bepergian. Maka ini di sini fiilnya mudhari dan mukhatab tapi tidak didahului oleh istifham. Ya. Fa innal qaula la yansibu maf'ulaini. Maka semua qaul tadi tidak menasabkan dua maf'ul. Kita lihat semuanya aliyun musafirun Ya, marfu semuanya. Karena tadi tidak ada tidak mudori, kemudian tidak mukhotob, atau tidak didahului oleh istifham. Inda man yashtaritu asyuruta almutaqaddimata. Ya, tidak dapat menasabkan dua maf'ul menurut ulama nahwu yang mensyaratkan empat syarat tadi. Kemudian fa'in fusilal fi'lu anil istifhami lam yansibil fi'lu maf'ulaini. Kalau antara fi'il dan istifham itu ada sesuatu yang menjadi perantaraan. Maka fi'il tersebut tidak menasobkan dua maf'ul. Ainda man yashtaritu adamal fasli. Ya menurut ulama nahwu yang mensyaratkan bahwa tidak boleh ada yang menjadi perantaraan antara fiil dengan adat istifham. Nahwu misalnya aan taqulu aliyun musafirun. Ya, apakah engkau mengatakan bahwa Ali itu bepergian? Maka perhatikan antara hamzah istifham dengan taqulu itu ada perantaraan yaitu anta. Maka aliyun musafirun itu tidak mansub tetapi marfu illa in kanal fasilu dzarfan melainkan jika yang menjadi perantaraan itu zorof, ya maka e, boleh dinasobkan ya boleh kola itu menasobkan dua maf'ul boleh nahwu contohnya ba'da sholati taqulu imamal masjidi mutakalliman ya apakah setelah sholat engkau mengatakan imam masjid tersebut berbicara, ya, maka perhatikan antara hamzah dengan takulu itu ada Zorof, yaitu das sholati. Maka di sini takulu itu masih dapat menasobkan dua maf'ul, yaitu imama dan mutakalliman. Aujaron wa majaruron atau jar majrur. Ya, kalau perantaraannya berupa jar majrur, maka qala masih dapat beramal. Nah, Nahwu contohnya, afil masjidi takulu muhammadan mutakalliman, apakah di dalam masjid engkau mengatakan Muhammad berbicara, maka perhatikan antara Hamzah dan Takulu, itu yang menjadi perantaraan antara adalah jar Jerur fil masjidi. Maka karena yang menjadi perantaraan itu jar majrur, takulu masih dapat menasabkan dua maf'ul, yaitu muhammadan dan mutakalliman. Au ma'mulan lil fi'li, atau yang jadi perantaraan itu adalah ma'mul bagi fi'il. Nah, contohnya, Muhammadan takulu mutakalliman. Muhammadan takulu mutakalliman. Apakah Muhammad yang engkau katakan dia berbicara, maka antara Hamzah dan Takulu itu ada Muhammadan. Muhammadan itu adalah makmul bagi fiil Takulu. Karena asalnya apa? Atakulu Muhammadan mutakalliman. Ya, itu adalah maf'ul yang pertama. Tapi maf'ul yang pertama kemudian dimajukan. Maka itu tetap dapat beramal. Mengapa fa inna la yadurru? Karena kalau yang jadi perantaraan itu dhorof, jar majrur, atau ma'mul, itu tidak berbahaya, tidak merusak makna dari jumlah tersebut. Wa min hadza qaulu syairi dan di antara contoh yang ada dalam perantaraannya itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan ajuhalan taqulu bani lu'ayyin La amru abika am mutajahilina. Ya, apakah engkau mengatakan Banu Lu'ai itu orang yang jahil? Ya, maka demi ayahmu atau demi ayahmu, apakah engkau mengatakan bahwa Bani Lu'ai itu orang yang jahil atau orang-orang yang pura-pura jahil? Ya, apakah Bani Lu'ai itu orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang berpura-pura bodoh? Ya, di sini syahidnya adalah ajuhalan takulu Bani Lu'ayin. Asalnya apa? Atakulu Bani Lu'ayin juhalan. Ya, juhalan adalah maf'ul yang kedua bagi takulu. Maka antara Hamzah dengan takulu, itu yang jadi perantaraan itu adalah juhalan itu makmul bagi takulu. Maka masih boleh menasabkan e, bani dan juhalan. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Bani Lu'ayin yang dimaksud dengan Bani Lu'ay dalam syair tersebut aradabihim bihim jumhura Penyair Eh, memaksudkan dengan Bani Lu'ay itu adalah mayoritas eh, kabilah Quraisy. Mengapa? Li'anna aktsarohum yantas yantahi nasabahu ila Lu'ayyi bani Ghalibi bani Fihri Fihri bani Maliki bani An-Nadhari. Karena yang atau saya ulangi anna aktsarohum yantahi nasabuhu ila lu'ayyi bani ghalibi bani fihri bani maliki bani an-nadhari karena mayoritas dari kaum Quraisy itu menghentikan nasab mereka di Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar karena itulah mereka disebut juga sebagai Bani Lu'ai. Kemudian mutajahilina, ya dalam syair tersebut maksudnya adalah al-mutajahilu. Ya, al-mutajahilu. Apa yang dimaksud dengan al-mutajahilu? Alladhi yatasonna'ul jahla. Itu orang yang berpura-pura bodoh. yatakallafuhu Ya, dan juga ya, kebodohannya itu dibuat-buat, pura-pura. Ya karena kita tahu bahwa wazan tafa'ala itu juga memiliki makna pura-pura. Kemudian walai sabihi jahlun. Ya, jadi berpura-pura bodoh padahal di dalam dirinya itu tidak ada kebodohan. Wal makna dan makna dari syair tersebut atadhunnu quraishan juhalan Apakah engkau menyangka bahwa kaum Quraisy itu jahil, ya bodoh? Sinasta'malu ahlal yamani ala a'malihim. Ketika mereka mempekerjakan para penduduk Yaman untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Waqattamuhum ala mudirrin. Dan orang-orang Quraisy tersebut itu menempatkan orang-orang Yaman tersebut dalam bahaya. Ma'afadlihim alaihim. Padahal orang-orang Yaman tersebut itu memiliki ya, keutamaan dibanding mereka. Am'alimina qatil amri. Ataukah orang-orang Quraisy itu sebetulnya mengetahui hakikat perkara ini. Walakinnahum yatasanna'unal jahla. Akan tetapi, ya mereka, orang-orang Quraisy itu berpura-pura bodoh. Lihajatin fi angfusihim. Karena ada kebutuhan dalam diri mereka untuk mempekerjakan orang-orang Yaman tersebut. Wa qawluhu ammutajahilina dan ucapan penyair tersebut ammutajahilina ma'tufun ala ajuhalan. Itu ma'tuf kepada ajuhalan. Kita kembali ke atas. Fajuhalan maf'ulun fanin. Maka juhalan adalah maf'ul yang kedua dari takulu. Wabani lu'ayin maf'ulun awalun. Dan bani lu'ay itu adalah maf'ul yang pertama bagi takulu. Wal fasilu bainal hamzati wal mudari'i huwa ma'mulul fi'li. Maka yang menjadi perantaraan antara hamzah istifham dengan fiil mudhari' taqulu itu adalah ma'mul fiil yaitu juhalan yaitu maf'ul yang kedua. Wal aslu dan asal dari jumlah tersebut ataqulu bani lu'ayyin juhalan apakah engkau mengatakan bani lu'ay itu adalah juhalan? Kemudian wal hikayatu jaizatun hatta ma'a wujudi syuruti. Dan menghikayatkan makulul qaul itu hukumnya boleh. Ya, meskipun seluruh syarat-syarat tersebut terpenuhi. Jadi tadi misalnya empat syarat itu terpenuhi, itu tidak perlu kemudian jumlah ismiyah setelahnya itu harus mansub tidak. Hukumnya boleh saja. Ya, misalnya tadi, tadi contoh yang diberikan atakulu alijtima almuntadhara mufidan ya. Itu tidak wajib dinasabkan, boleh dihikayatkan seutuhnya menjadi di, seutuhnya menjadi atakulu alijtima almuntadhoru mufidun. Ya, boleh juga. Li'annahu al-aslu karena menghikayatkan secara utuh itu adalah hukum asalnya ya tidak berubah dari ucapannya fasyurutu laisat mujibatan li ijra'il qawli mujarrad dhanni fi nasbil maf'ulaini maka keempat syarat tadi itu bukan sesuatu yang mewajibkan untuk memberlakukan qaul sebagaimana kedudukan dzon untuk menasobkan dua maf'ul Ya, jadi walaupun semua syarat terpenuhi, tidak wajib untuk menasabkan dua maf'ul. Wa ma hiya syurutu jawazin. Ya, sesungguhnya syarat-syarat tersebut itu hanyalah syarat pembolehan. Kemudian al-madhabuthani, madhab kedua di, di antara orang Arab dalam perkara ini, yaitu perkara memperlakukan qaul seperti zon, itu adalah madhabu Bani Sulaimin, yaitu madhabnya Banu Sulaim. Apa itu? Wahuwa ijra'ul qawli mujaradzonni bila syaratin. Yaitu memperlakukan qawul sebagaimana zonna tanpa adanya syarat sama sekali. Karena kalau yang tadi itu ada empat syarat. Nah, kalau Banu Sulaim sama sekali tidak memberikan syarat. Nahwu contohnya, Qala Khalidun imamal masjidi mutakalliman. Khalid telah berkata, ya, imam masjid tersebut itu berbicara. Maka perhatikan kolanya itu bukan mudori. Ya, di sini maudi. Kemudian apakah um, mukhotob? Tidak juga. Ya, di sini huwa domirnya. Kemudian didahului istifham? Tidak. Ya, jadi syaratnya itu tidak terpenuhi tapi tetap mansub setelahnya. Maka Banu Sulaim itu tidak memberikan syarat. Wa minhu qawlu syairi. Dan diantaranya adalah perkataan penyair. Qalat wa kuntu rajulan fatinan, hadha la'amrullahi isra'ina. Ya, wanita tersebut mengatakan dalam keadaan saya itu adalah lelaki yang ya cerdas. Ya, lelaki yang cerdas wanita tersebut mengatakan eh, kepadaku, ini, benda ini, demi Allah, ini adalah Isra'in. Ya, Isra'in. Kita lihat maksud dari syair ini. Al-baitu dob. soda Sodadobban. Maaf. Al-baitu soda Sodadobban. Bait ini ini diucapkan oleh seorang Arab Badui yang sedang berburu dop. Ya, dop seperti biawak ya, seperti ya, mirip seperti biawak yang ada di padang pasir. Nah, maka orang Badui ini sedang berburu dop fa'ata bihi ahluhu. Ya, maka kemudian keluarganya itu mendatanginya. Fakolat lahu imro'atuhu. Ya, maka kemudian istrinya itu berkata kepada orang badui tersebut. Hada la amrullahi isro'ina. atau isro'inu. Ini dob ini demi Allah itu adalah isro'in. Apa maksudnya? Ai huwa mimma masakho min bani Isra'ila maksudnya dob ini itu adalah perwujudan ya atau mungkin seperti reinkarnasi ya atau ya perwujudan dari Banu Israel. Ya, jadi wanita tersebut mengatakan seperti itu. Bahwa ketika berburu dob ya dob ini itu adalah perwujudan dari Banu Israel demi Allah. Kemudian wal fatinu, maksud dari fatin tadi, wasfun minal fitonati, yaitu sifat dari al fitonah, kecerdasan. Wahiyal fahmu, yang maksudnya adalah cerdas paham. Kemudian wa isro'inu dan isro'in itu adalah lughatun fi Israila, yaitu salah satu dialek dalam menyebutkan Israel. Ya, tapi syahid dari syair ini itu adalah qalat hadza Isra'ina. Ya, qalat hadza Isra'ina. Maka Isra'ina di sini itu mansub. Ya. Maka hadza maf'ulun awalun, maka hadza itu adalah maf'ul yang pertama. Wa Isra'ina maf'ulun tsanin dan Isra'ina adalah maf'ul yang kedua. Wa qad ja'al qawlu bilafdil maudhi dan sungguh kita lihat kaul di sini datang dalam bentuk maudhi. Ya, qalat. Ya, berarti dalam bentuk maudhi. Wa makna kaulihi qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullah taala wa kata ja'al taqulu dan jadikanlah taqulu itu seperti tazun. ai ija'al taqulu wa huwal mudhari'u lil muqatabi misla mithla tadhunnu dan jadikanlah takulu dan takulu adalah fiil mudhari yang mukhatab untuk kata ganti orang kedua jadikanlah mithla tadhunnu semisal seperti tadhunnu fil makna wal amali dari sisi makna dan juga dari sisi amalan in waqa'a hadzal mudhari'u ba'da adatin wa ba'da adatin yustafhamu biha jika takulu tersebut itu terletak setelah perangkat yang digunakan untuk bertanya ya untuk mempertanyakan ya ba'da adatin yustafhamu biha ya perangkat yang digunakan untuk bertanya walam yanfasil dzalikal mudhari'u anha bifasilin. Dan juga syarat yang kedua, tidak ada perantaraan yang menjadi perantaraan antara mudhari' dengan perangkat istifham tersebut. Ya. Bifasilin. Ya, berarti ghairid ya selain kalau eh, perantaraannya perantaraan yang bukan berupa dhorof, awil jar, riwal majeruri, dan juga bukan berupa atau juga berupa jar majerur. Berarti perantaranya bukan berupa jar majerur, au ma'mulil fi'li. Dan juga perantaraannya bukan berupa ma'mul fi'il. Thumma asyara bil baitil akhiri ila madhabi Bani Sulaimin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan bait yang terakhir, mengisyaratkan kepada madhabnya Banu Sulaim. Yang tadi, boleh kola itu beramal seperti dona secara mutlak tanpa syarat. Nahwu contohnya, kulda musfiqo. Ya, kulda musfiqo. Fahadha fi'lu amrin. Maka kul di sini itu adalah fi'il amr. Ujri mujarrad dhanni. Dan fi'il amr ini itu diberlakukan sebagaimana kedudukannya dhanna. Ala lughati Bani Sulaimin. Ya, mengikuti dialek atau cara berbicaranya Banu Sulaim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.